dengan canya cayanya. <laughs> Menarik sekali karena mungkin ada di masyarakat terjadi di masyarakat bagaimana kalau ada keluarga kita yang dihukum terus kita disuruh jadi saksi kemudian dalam persaksian itu kita disuruh bohong boleh tidak oh, oh, oh, oh, oh, termasuk dosa besar apabila kita menjadi saksi palsu atau berbohong dalam kesaksian. Justru kita diperintahkan untuk berlaku ju jujur, walaupun jujur itu pahit. Bahkan menggibah, membicarakan kejelekan itu orang itu kan tidak bagus. Tapi pada waktu jadi saksi harus. Walaupun itu adalah gibah, tapi gibah yang dihalalkan adalah berkata yang sebenarnya dalam jadi saksi pengadilan. Jadi no no no no no no. Nahi, nahi, nahi. Karena kalau kita no, no, no, mengerti Norman. Artinya bahasa India. Kan adiknya kan? Jamaah. Lanjut. Berbicara tentang kejujuran itu, mohon maaf, banyak hal yang terjadi di masyarakat memang jujur itu pahit. Tapi harus dilakukan. Karena jikalau Anda menjadikan diri Anda jujur, insya Allah, yakin derajat kita akan dinaikkan. Yakin. Nabi itu saja diangkat derajatnya dari orang maaf, orang biasa menjadi orang pilihan dengan modal apa? Kejujuran. Itu. Segala-galanya butuh kejujuran. Makanya penting yang namanya kejujuran itu. Oke, baiklah kalau memang minta maaf waktu jua yang membatasi kita, apalagi Norman akan kembali ke, ke bukan ke rahmatullah, kembali ke Gorontalo. Jadi memang acara ini tidak bisa terlalu lama. E, kalau memang ada unek-unek, saran kita silakan layangkan di Twitter Islam itu indah di at Islam itu underscore indah. Eh, dan alhamdulillah e, kalau memang ada tanya jawab tanya pertanyaan dalam unek-unek dalam acara Islam itu indah di Twitter, insya Allah saya akan jawab langsung sendiri. Dan saksikan Islam itu indah setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Ahad atau Minggu 6 hari mulai pukul jam 5.30 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Kita bermunajat kepada Allah. Renungkan diri kita. Sadarkan diri kita. kita dikatakan manusia? Apakah pantas kita dikatakan sebagai hamba Allah sementara kita berlaku curang, berlaku munafik dalam artian tidak jujur? Betapa banyak orang yang kita telah bohongi. Betapa banyak orang yang sudah kita sakiti. dosa yang pernah kita lakukan. Yakin Allah melihat kita. Yakin betapa banyak orang yang dirugikan atas ketidakjujuran kita minta kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah Ya Rabbi Ya Rabbi Hamba adalah hambamu yang lemah Hamba adalah hambamu yang lemah Hamba butuh bantuanmu ya Rob Hamba butuh bantuanmu ya Rob Ya Allah Ya Allah Tuntunlah aku dalam kejujuran Tuntunlah aku dalam kejujuran Coba baca istri pernah berkata tidak jujur Pernah Sanggupkah Nisa disiksa dengan ketidakjujuran itu Tobat Ya Allah Ya Allah Keras Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ampunilah dosa-dosaku ya Rabb Ampunilah dosa-dosaku ya Rob Ampunilah kesalahanku ya Rob Ampunilah kesalahanku ya Rob Selama ini aku tidak jujur Selama ini aku tidak jujur Astagfirullahaladzim ya Allah Ampunilah dosa-dosaku ya Rob Ampunilah dosa-dosaku ya Rob La ilaha illa anta ka inni kuntu minadh tolimin. ya Allah ya Allah Engkau telah memberikan kepadaku nikmat begitu banyak Engkau telah memberikan nikmat begitu banyak Ya Allah Ya Allah Tambahkanlah nikmat-nikmatmu ya Rob Tambahkanlah nikmat-nikmatmu ya Allah Norman, orang tua masih hidup? Ya, masih hidup Coba doakan orang tuanya ya. Yakin Mbak selama ini saya masih banyak kebohongan kepada kedua orang tua saya itu nah sekali lagi saya mohon maaf minta ampun ya Allah atas segala kebohongan kedua kepada kedua orang tuaku ya Allah tapi sekiranya kebohongan itu yang kamu lakukan kepada orang tua lantas orang tua tidak ikhlas tidak maafkan karena begitu menyakitkan Sanggupkah engkau mencium kakinya Minta maaf kepadanya Sanggup Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli wali walidayya Warhamhuma Warhamhuma Ya, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah dosa-dosaku. Dosa kedua orang tuaku. Dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecilku. Sebagaimana mereka menyayangiku waktu sekecil. Pernahkah engkau berbuat tidak jujur? Pernah. Apa ketidakjujuran yang pernah kau lakukan? untuk kau ungkapkan silakan saya selalu berbohong sama orang tua saya sama ibu saya terutama saya selalu melawan orang tua saya ya Allah mulai saat ini jangan. saya janji saya ingin berubah kebohongan apa yang pernah kau lakukan banyak, ya iya banyak coba minta kepada Allah ya Allah ya Allah ampunilah segala ampunilah segala dosa-dosaku dosa-dosaku ya Allah ya Allah Ampunilah segala dosa-dosaku Ampunilah segala dosa-dosaku Ya Allah Ya Allah Berikanlah aku hidayahmu Berikanlah aku hidayahmu Petunjukmu Petunjukmu Agar aku senantiasa berlaku jujur Agar aku senantiasa berlaku jujur Amin Ya Rabbal Alamin Amin kejujuran modal utama sebagai seorang yang sidik berkata jujur berbuat jujur atau apapun namanya yakin itu modal utama bagi seorang muslim, bagi seorang yang akan meningkat menjadi mukmin, mutakin atau apapun namanya untuk dinaikkan lebih tinggi derajat. Jangan pernah berkata diri kita baik jikalau kita sendiri masih penuh dengan ketidakjujuran. Jujur itu penting. Jujur itu dibutuhkan dan jujur itu memiliki banyak manfaat. Jadikanlah hidup ini apa adanya, yang sebenarnya. Sehingga menjadikan diri kita betul-betul menjadi orang yang sidik. Menjadikan diri kita orang-orang yang jujur. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahi la siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah